صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اقبل حوزا أزيل قوي فياد فائز Abdullah Rafif masih izin ya Ismail Khairuz Asas Khalid Mana Khalid Bersuara mas Ustaz Tidak perlu lihat ya Ahsanul Mutakin Azam Dennis. Aisha, Abakar Zul Tamar Ayyub Azide Barik Zidlan Zilbi Erbat Ahmad Akhwan Umair Mana Umair Eh, kabar ya Umair Hmm? Gak ada, nggak tahu. Kalau nggak tahu nggak usah ngarang-ngarang ya. Yang nggak jangan nggak tahu, betul. Gitu, biar amanah. Yep. Mopal, Wildan, Abil, Ahsan, Nawaf, ah Nawaf ini, Sufyan. Kau Sufyan ambil ayat dah? Itu masya Allah. Masih dia masih masuk setia ya. aman. Eh, Wih, jangan sampai ada kejutan ini. Hah? Jangan sampai ada kejutan ini kok santri pengabdian kok ngambil ini ada kejutan begini, Baik. Adib. Akis. Baik. Barakallahu fikum kita menyambung pembahasan kitab Bulughul Maram masih hadis-hadis seputar bab tentang puasa. Hari ini kita melanjutkan pembahasan hadis berikutnya. Qala rahimallah berkata penulis Ibnu Hajar Al Asqalani rahimallahu taala wa anis samma binti Busrin radhiyallahu anha dari As-Sama binti Busrin semoga Allah meridhai beliau Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda La tasumu yawmas sabti illa fi mafturid nah, illa fi mafturidha alaikum ya Janganlah kalian berpuasa pada hari Sabtu kecuali apa yang pada apa-apa yang telah diwajibkan atas kalian. Fa illam yajid ahadukum illa lihai inab atau lihaa inab au auda sajaratin falyam dugha Maka jika salah seorang di antara kalian tidak mendapati kecuali kulit anggur kulit pohon anggur hmm, spesial tak? Hmm. Atau ranting dari pohon maka hendaklah dia mengunyahnya. Rawahu al-Khamsah wa rijaluhu thiqat illa annahu muttarid. Diriwayatkan Imam yang lima. Ayat. itu Sunan yang empat ditambah dengan Imam Ahmad bin Hambal itu pada kitab Musnad Imam Ahmad. Baik. Dan rijal-rijalnya sikot. Kecuali bahwasanya ah, di sini ada yang mutarib perawinya. wakat angka Rohu Malikun. Malik Imam Malik mengingkari hadis ini Waqala Abu Dawud berkata Abu Dawud huwa mansuh hadis yang dinasihkan dihapus. Kesimpulan dari beberapa pendapat para ulama yang lain selain yang kita sebutkan ini itu darajatul hadis al hadis hasan, hadis yang tingkatannya hasan termasuk bagian dari hadis sahih yang makbulah yang diterima. Kita sedikit membaca apa yang disebutkan oleh beliau di sini alur dari pembahasan ini. Akhrajahu al-Imam Ahmad wa ashabus Sunan al-Arba'ah. Ya, itu perkara kita sebutkan al-khamsah di situ itu Imam Ahmad dan para sunan yang empat. Eh, sunan ma'ruf ya. Sunan yang pertama sunan siapa? Sunan An-Nasa'i. Sunan Abu Dawud Sunan Ibnu Majah Kemudian Sunan Tirmidhi Tirmidhi dulu baru Ibnu Majah Ah, terbalik kamu Taip. Waqala al-hafid Berkata al-hafid Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah Rijahluhu Thikat Perawi-perawi hadis ini, perawi-perawinya orang-orang yang meriwayatkan di sini, orang-orang yang terpercaya. Eh. Wa qata'ana fil hadis bil ittirab, sungguh ada ulama atau sebagian ulama mencela pada hadis ini dengan kata al-ittirab, hadis yang gonjang li'annahu ja'a min riwayati Abdullah ibni Busrin an ukhtihi as samma karena riwayat ini telah datang dari seorang bernama Abdullah ibni Busrin dari saudarinya bernama as samma wakila dan dikatakan an Abdullah biduni ukhtihi dan dikatakan dalam pendapat lain yaitu dari Abdullah dengan tanpa kalimat ukhtihi uktinya ya. saudarinya wa ujiba bi anna hadhihi illatun ghairu qadihatin dan akan dijawab semua permasalahan ini bahwasanya ilah cacat hadis itu tidaklah sampai kepada tingkat qadihah ya tidak sampai kepada tingkat qadihah yang jelek Fa innahu sahabiyun karena yang dicacatkan ini seorang sahabat dari perawi tersebut. Wala yadurru fi riwayatihi dan tidaklah memudoroti di dalam periwayatan hadisnya. Kenapa? kulluhum udulun karena semua sahabat itu sudah sepakat para ulama semuanya udul. Semuanya orang-orang yang sikoh, orang-orang yang terpercaya. Ya. Baik. Wa amma da'wa an-nasakh bil hadis alladhi ba'dahu dan adapun pengakuan tentang hadis ini hadis yang dihapuskan dengan apa yang datang setelahnya fala yasih tidaklah sahih li anna hada aqwa min alladhi ba'dahu karena hadis ini lebih kuat dari hadis setelahnya wali imkani hamli alladhi ba'dahu ala ma'nan akhar dan ada kemungkinan pula membawa hadis yang makna yang setelahnya itu kepada makna yang lain. Ini saya baca aja ya, mau menerangkan terlalu panjang nanti. Nanti kalau kita cukup mengambil faedah hadisnya aja. Kalau masalah rawi-rawi ini saya bacakan saja dan menerjemahkan saja. Mau menjelaskan juga terlalu panjang, ya. Eh. Waqad hasana hadal hadis at-Tirmidzi wa sahahahu al-Hakim. Hadis ini telah dihasankan Imam At-Tirmidzi dan disahihkan Imam Al-Hakim. Wa wafaqahu Ad-Dhahabi dan Imam Al-Dhahabi menyepakati tentang pensahihan hadis ini. Wa sahahahu Ibnu Sakan dan Ibnu Sakan juga mensahihkan hadis ini. Wa qala An-Nawawi berkata Imam Nawawi rahimahullah sahahahu al-a'immah. Para imam-imam hadis telah mensahihkan hadis ini pula. Kama sahahahu Ad-Daruqutni wa Abdul Haq wal wal Mubarakfuri. Ya. Dan telah menyelesaikan hadis ini pula seorang bernama Adarukutni dan Abdul Haq dan juga Al-Imam al Mubarak Wa dha'afahu ba'duhum wa minhum An-Nasa'i wa Tahawi wal Hafidh. Dan telah mendoifkan hadis ini sebagian mereka dari ulama Yaitu diantaranya Imam Nasai, At-Tahawi dan Al Imam Al-Hafidh jadi terjadi perselisihan para ulama dalam menentukan hadis ini tingkatnya sahih atau dhaif. Alhasil hadis ini hasan dari berbagai macam penelitian dan hasil dari yang disebutkan ya. Kita tidak perlu membahas masalah hadis karena ilmu ini ilmu terkhusus bagi orang-orang yang tahu, bagi yang tidak tahu cukup taklid mengikuti apa yang telah disahihkan atau dihasankan atau dhaif. Ya hadis ini hadis ilmu yang khusus ilmu hadis itu ilmu yang khusus bagi orang-orang yang sudah mendalam padanya baik <clears throat> Mufradat al-hadis Sekarang beberapa kata hadis Kata busrin atau busrun Bidham al-ba ismuha bi, uh, e, Bihayyatil manaz, manaziniyah yeah. Itu nama ya Rijai inab Bifati lam Berarti la Laja Laha ya, Laha apa? Bukan ja Laha Laha inab Wa kasriyah Bisa dibaca juga dengan li atau lah Fahaun muhmalatun Hanya tanpa titik Mamdudah dibaca dengan panjang ada alifnya Fahau Fahaun itu Ha Itulah ha. Huwa qasratu kulli syai'in. Qasra itu kalau orang Arab bilang ketombe. <laughs> Ketombe itu bentuknya kayak apa? Sudah lihat ketombe, Mas? Sudah pernah berketombe? Sudah lihat iklan ketombe? Ah. ah. itu ah, kulit ya, kulit tipis ya kayak kulit kulit tipis itu nah, kayak sisik sisik gitu itu ketombe ketombe celaka nah huwa qasratu kulli syai itu kulit setiap sesuatu wal muradu huna yang maksudnya sini itu qasratul inab kulit tipis daripada inap daripada apa ang anggur Dep. Al-faqihatu al-ma'rufah Yaitu buah buahan atau buah yang sudah ma'ruf Falyamdukha Maka hendaklah dia mengunyahnya Mimbab Nasara fataha Nasara yang suruh unsur Fataha yaftahu Miftah Eh apa mas Fataha yaftahu miftah Miftah Betul ya Ahmad Apa yang benar gedek-gedek. Wih Kok nggak sambung Nasara yang suruh Hah Nasara yang suruh Unsur Fi'il madi mudhari fil amr Nah Fataha yaftahu mif miftah. Ha? Miftah. Gus Miftah. <laughs> Iya. Ai yata'amha lil fitri biha. Memakannya untuk membuka. Jadi kalau kamu hari Sabtu itu dalam di sini, biar tidak berpuasa, makanan tidak ada misalnya, ya, apapun yang kamu dapatkan dari itu makanlah, kunyalah, biar berbuka. Paham ini maksudnya? Nah itu dalam riwayat ini, kecuali puasa yang wa, wajib. Baik, tentunya di sana ada daya dalil lain yang akan melengkapi pembahasan ini. Kita menurut apa yang ada dulu, kita sambung hadis berikutnya. Baik. Qala rahimallahu taala berkata penulis semoga Allah merahmatinya wa an ummi salamata radhiyallahu anha dari ummi salamah semoga Allah meridhai beliau Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana Aksara ma yasumu minal ayam orang yang paling banyak berpuasa dari hari-hari yaumus sabti wa yaumul ahad ya. yaitu pada hari Sabtu dan hari Ahad itu Nabi sering berpuasa padanya bahkan yakulu dan dahulu Nabi mengatakan innahuma yawma 'idin lil musyrikin wa ana uridu an ukhalifahum Sesungguhnya kedua hari ini adalah hari rayanya ke, kedua hari rayanya orang-orang musyrik dan aku ingin menyelisihi mereka itu berpuasa Sabtu dan Ahad Akhrajahu an-Nasa'i wa sahahahu Ibnu Huzaimah wa hadha lafdhuhu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Huzaimah dan ini lafadznya. Lafadz yang kita baca. Baik. Dari pembahasan hadis ini hadis yang diperbincangkan tentang kesohihan hadis ini. Alhasil yang disimpulkan oleh Syekh di sini hadis yang taif yang lemah. Kita membaca sedikit ada tulisan sehingga kita mengerti. Akhrajahu Ibnu Hibban. Dikuatkan hadis ini oleh Ibnu Hibban wal Hakim dan Imam Al Hakim wa qala isnadu sahih. Dua orang ini mengatakan atau Hakim mengatakan Hadis ini sahih. Bahwa Faqahu Dahabi dan Imam Dahabi menyepakatinya. Wa qad dal isnada Abdul Haq al-Isbili al-Isbili. Ya. Dan telah mendoifkan sanad hadis ini oleh seorang bernama Abdul Haq al-Isbili. Liwujudi man la yu'raf haluhu fi sanadihi. Karena di sana ada orang yang tidak diketahui keadaannya di dalam sanad periwayatan hadisnya. Orang yang tidak ketahui siapa ini orangnya. Sehingga tidak dikenal orangnya. Walau soha kalau seandainya sohi hadis ini, lam yasluh ayuk tabaro nasikon lil hadis. Seandainya hadis ini sohi, maka tidak boleh dijadikan sebagai penghapus kepada hadis as-sama ya binti Busrin yang kita lewat barusan tadi. Tidak menjadi penghapus ya hukumnya wala yu'aridu bihi liimkani hamlihi ala annahu sama ma'asabti yaumal jumu'ah tidak bertentangan dengannya kepada kemungkinan membawa hadis ini atas bahwasanya Nabi SAW itu berpuasa bersamaan dengan hari Sabtu, hari Jumatnya juga. Jadi juga berpuasa dari Jumat. Wa bidzalika la yakunu qad khussa as-sabtu. Yang demikian itu tidaklah menjadi kekhususan berpuasa di hari Sabtu karena dibarengi dengan hari apa? Jumat. Yang dilarang itu kekhususan hari Sabtu. Walidzalika qala Ibnu Abdul Hadi oleh sebab ini berkata Ibnu Abdul Hadi rahimahullah akibah hadis Ibnu Abbas mengomentari tentang hadis Ibnu Abbas ini. Wahada la yukhaliful infirada bi sabti. Ya, tidak menyelisihi ya bersendirinya berpuasa di hari Sabtu. Wa qala Syekhuna berkata Syekhuna yakni Ibnu Taymiyah laisa fil hadis dalilun ala ifrat yaumis sabti bi Wallah alam. Hadis ini tidaklah menunjukkan bolehnya ya menyendirikan puasa dari Sabtu. Tadi harus berbarengan dengan hari yang lain kecuali hari apa? Kecuali puasa wajib. Itu tidak perlu dibahas. Ada puasa sunat maka dibarengi dengan puasa yang sebelumnya atau setelahnya. Itu diantara beberapa komentar. Wallahu alam, Allah yang lebih tahu. Ma yukhat minal hadithain Apa yang bisa diambil dari dua hadis yang kita baca sebelumnya? al awal al-hadis yang pertama Ya dulu ala karahiyati ifradi saumi yaumis sabti makruh untuk menyendirikan berpuasa di hari Sabtu jadi hukumnya makruh tidak sampai kepada haram menyendirikan puasa di hari Sabtu saja badalika muqayyadun bima idalam lam yuwafiq adatan li saumihi menjadi makruh tadi karena tidak dikaitkan dengan apa yang apabila tidak mencocoki kebiasaan untuk dia berpuasa di hari itu. Apa maksudnya? Kalau dia menjadi kebiasaan seperti dia puasa daripada puasa sunat Dawud misalnya. Itu sudah kebiasaan dia. Berbuka puasa, berbuka puasa. Misalnya pas dia itu berbuka di hari Jumat, puasanya pas hari apa? Sabtu. Maka ini tidak mengapa karena merupakan adat kebiasaannya. Puasa Daud kan, kalau Jumat dia tidak berpuasa, puasanya pada hari apa? Sabtu. Hari Ahad buka lagi, hari Senin puasa lagi. Hari Selasa berbuka lagi. Hari Rabu berpuasa lagi. Hari Kamis berbuka lagi. Hari Jumat berpuasa lagi. Hari Sabtu tidak berpuasa terus berputar, nanti Sabtu berpuasa lagi. Paham ini? Paham nggak? Tidak mesti Sabtu terus dia berpuasa. Kadang Sabtunya dia libur karena puasa Pak Dawud. Ayat. Au yasumuhu an qada'in au nadarin au kafaratin atau dia berpuasa karena sebab dia berpuasa qadha membayar puasa misalnya puasa Ramadan yang dia tinggalkan dia berpuasa di hari apa? di hari Sabtu sendirian tidak mengapa. Atau dia berpuasa nadar. Aku kalau lulus dari pondok pesantren Al Barokah, aku mau berpuasa tiga hari misalnya. Misalnya. Eh, atau berpuasa satu hari misalnya, pas hari Sabtu, tidak mengapa. Kemudian al kafaroh atau puasa membayar kafaroh bersumpah ya. Kemudian sumpahnya itu perkara yang tidak bermaksiat boleh kemudian tidak melaksanakannya dia tidak melaksanakan sumpahnya maka dia harus membayar kafaroh maka dipilih padanya memberi makan orang miskin 10 orang miskin atau dia memberikan pakaian pada 10 orang miskin atau kalau tidak bisa itu maka dia apa mas maka dia berpuasa ya berpuasa selama tiga hari berkafaratul yamin dan seterusnya baik Kemudian asani Al-hikmatu fi nahyi Hikmah dalam larangan berpuasa an saumihi dari puasanya di hari Sabtu. Wallahu alam, Allah yang lebih tahu hikmahnya. Annahu yaumun tu'azzimuhu al-yahudu wa yumsikuna fihi anil isghali wal a'mal yang orang-orang Yahudi itu mengagungkan hari ini hari Sabtu dan mereka menahan padanya dari menyibukkan diri dan amalan-amalan pekerjaan-pekerjaan wa yatafarraguna fihi lil ibadah mereka hanya meluangkan waktu itu untuk ibadah itu orang-orang Yahudi. Fasiyamuhu tasabbuhu bita'dhimihim iyyahu. Maka berpuasa di hari Sabtu itu bersendirian itu menyerupai pengagungan mereka terhadap hari Sabtu itu. Menyerupai orang Yahudi dalam pengagungan pada hari itu. Wa musabahah al-kuffar muharramatun ya tasabbuh terhadap kaum kufar itu perkara yang diharamkan man tasabbaha biqaumin wa huwa minhum Faman tasabbaha biqaumin fahuwa minhum maka barang siapa yang bertasabbuh menyerupai suatu kaum maka dia dimasukkan ke dalam kaum tersebut Perintah menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasara dan orang musyrik yang lainnya orang kafir dan lainnya itu dalam hadis untuk kita menyelisih mereka. Oleh sebab ini hikmahnya demikian. Kenapa dilarangnya berpuasa dari Sabtu secara bersendirian kecuali yang sudah disebutkan tadi. Baik. Tidak bingung ya? Takutnya kok tadi katanya boleh, sekarang tidak boleh. <laughs> ya, jadi pengucilan tadi yang diingat ya, jangan sampai bingung. Astalis yang ketiga. Amma idza jama'a siyam yaumi sabti ma'a yaumil ahad adapun mengumpulkan puasa Sabtu dan puasa hari Ahad fa innal karahah tazul maka sungguhnya kemakruhan itu hilang karena sudah tidak menyendirikan puasa di hari apa Sabtu itla yujad tasabbuh ihda atahwatain ketika itu memang tidak didapatkan atau karena tidak didapatkan padanya bentuk tasabbuh penyerupaan dengan salah satu dari dua kelompok yaitu Yahudi dan Nasara. Wa hada ma yadul alil hadis. Inilah yang ditunjukkan oleh hadis eh, Rakam, eh, hadis yang sebelumnya kita baca fa inna siyamal yawmaini fihi mukhalifatun li ahlil millatain maka sesungguhnya puasa pada dua hari tadi menyelisihi kepada dua agama tersebut dua pemeluk agama tersebut yaitu agama Yahudi dan Nasara jami'an secara keseluruhannya Idh kullu ashabi millatin yu'adzimuna yauman. Setiap kelompok tadi itu mengagungkan hari. Hari yang mereka punya padanya. Orang Nasoro hari Ahad, orang Yahudi hari apa? Hari Sabtu. Wala yu'adzimuna al-yaumaini kilaihima. Dan tidak mereka mengagungkan dua hari ya salah satu dari keduanya. Paham ini? Yang Yahudi melakukan Yahudi hari Sabtu, orang-orang Nasoro hari apa? Ahad. Dan Nabi SAW dua-duanya menyelisihi. Ya, menyelisihi. Karena orang Yahudi tidak akan mengagungkan hari Ahad dan orang Ahad tidak orang Nasoro tidak akan mengagungkan hari Sabtu. Nabi SAW justru Ahad dan Sabtu itu menyelisihi mereka semuanya. Paham Paham? Hmm. Rabi'ah yang keempat. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dallat ad-dalail minal kitabi was sunnah wal ijma' wal i'tibar. Dalil-dalil yang menunjukkan dari Al-Qur'an dan sunnah dan ijma' dan ibarah-ibarah ala anna tasabbuh bil kufar manhiu anhu bahwasanya bertasabbuh dengan orang kafir itu dilarang daripadanya. Fala yahilu lil muslimin ayatasabbahu bihim fi syai'in. Maka tidak halal, tidak boleh bagi kaum muslimin untuk menyerupai mereka pada sesuatu mimma yahtassu bi ibadatihim bi ayadihim dengan sesuatu yang mengkhususkan dengan hari-hari raya mereka. La min ta'amin wala syarabin wala libasin wala iktisarin wala uh, eh, iqadin niran. Tidak dalam bentuk makanan, tidak dalam bentuk minuman, tidak dalam berpakaian, tidak pula cara mandi. Bu, <laughs> cara mandi kayak apa aku nggak ngerti yang tasabuk kepada orang kufar. Saya nggak tahu. Nanti ditanya, Ustaz jawab nanti ya. Nah. Kemudian Kemudian disebutkan juga di sini menyalakan api lilin-lilin kecil. Nah, eh. <laughs> Wala tubutilu adatan min ma'isah atau ibadah atau ghairi dan tidaklah membatalkan kebiasaan dari kehidupan atau ibadah atau yang lain dari demikian itu au tarku al wadhaif aratibah minal minas sana'i au awil tijarah eh. tidak membatalkan kebiasaan dari mencari kehidupan yaitu ibadah atau selainnya atau meninggalkan pekerjaan-pekerjaan wadhaif yang rutin ratibah dari sonai pekerjaan-pekerjaan atau perdagangan au tikhadu yaum raha atau menjadikan hari itu sebagai hari untuk istirahat bergembira wa farhin wa la'abin dan permainan ala wajahin yukhalif ma qablahu wa ma ba'dahu min al-ayyam atas sisi menyelisihi apa yang sebelumnya dan apa yang setelahnya dari hari-hari itu kama la yahillu fihi i'dadun atau i'dadu walimatin wala ihda'un wala idharu zinah wadhabit ayyuj'al kasail ayam dan tidak pula membolehkan padanya ya menghitung hari-hari atau menghitung tanggal walimah atau bentuk tidak pula bentuk hadiah tidak pula penampakan daripada perhiasan maka patokan itu adalah dijadikan kepada seluruh hari-hari tersebut jadi tidak mengkhususkan hari itu dengan sesuatu yang menjadikan yang diagungkan oleh orang-orang musyrik dari kalangan ahlul kitab tadi Al-khamis yang kelima. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, "Innal ulama ittafaku ala tahrimi taqdimil uh, al-hadaya." Ya. Berkata Ibnu Qayyim, sesungguhnya para ulama semoga Allah merahmati mereka bersepakat atas haramnya mendahulukan al-hadaya hadiah-hadiah ya fi a'yadil kufar adiniyah pada hari-hari raya orang kufar di dalam agamanya wa tahniatihim dan mengucapkan selamat ayadihim dengan hari raya-raya mereka alati yata'abbaduna lillahi biha yang mereka beribadah dengan hari raya tersebut kepada Allah. Fafihi dan padanya pula kuturah tuadi ila kufar, bahaya-bahaya yang membawa kepada kekafiran. Walihada fa innahu bagi lil muslim. Oleh sebab ini maka sungguhnya pantas bagi seorang muslim mukhalifah ahlil kitab fi ayadihim, menyelisihi ahlul kitab dalam perayaan-perayaan mereka wa ibadatihim dan ibadah-ibadah mereka. Wa yuqsada hadhil mukhalafah dia maksudkan dari perselisihan itu kama kana Nabi sallam sebagaimana Nabi sallam itu yasumu yaitu sabta wal ahad qasdan li mukhalafatil musyrikin min ahli kitab. Nabi SAW berpuasa pada hari Sabtu dan hari Ahad dalam rangka menyisi orang musyrik dari ahli kitab. Selesai dari pembahasan kita ya pas selesai kalau nggak jelas boleh ditanya biar kita menjelaskan Baik. silakan mas ada yang mau bertanya silakan silakan Masih lebih ya Eh Akan Kesalam Di tempat kerja kami Hah? Kerja rutin Ah Ya tidak mengapa karena di situ tidak ada niat mengagungkannya. Ya. ya, tidak mengagungkan hari Ahad. Ya, demikian. Betul. Tidak masalah. Hmm. Tidak masalah mengkhususkan amalan di hari Jumat itu hari raya kaum muslimin sebagai bentuk amalan-amalan yang baik, sedekah. Sedekah yang dikhususkan enggak masalah di hari yang manusia itu bergembira padanya itu di kaum muslimin bergembira di hari Jumat dengan beribadah kepada Allah dengan kegembiraan yang kegembiraan itu di dalam hal yang tidak bermaksiat pada Allah tidak mengapa sudah ya. bagus Santri ada Jumat ada sedekah enggak? Santri. Misalnya ada seorang santri beli makan, ajak temannya satu dua orang, empat orang, lima orang gitu, sedekah misalnya. Ada enggak? Ada. Mungkin Nukman mungkin nyuruh dul beli es batu misalnya. Eh, eh, paling senang Dul kalau beli es batu, semangatnya luar biasa. Baik. Tanah Palestina apa? apa? Kalau alam bisawab. Kalau Palestina itu mas tetap ada karena Nabi Salam mengatakan bahwa Dajjal itu akan dibunuh di pintu Lut yang ada di Palestina. Menunjukkan negara Palestina itu tetap ada. Nabi sudah bersabda demikian. Sampai pada Dajjal pun itu dibunuh oleh Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam itu di pintu Lut di daerah Palestine Paham ya? Hadis sahih. Jadi jangan khawatir. Ayo. Ya. Ya. Gak ada masalah, niatnya berbeda. Kalau Daud harus satu hari berbuka satu puasa. Sedangkan kita menyambung nih puasa Kamis atau Senin dengan niat puasa Senin dan Kamis tidak ada masalah. Oh, kalau memutuskan Daud tidak masalah. Daud itu tidak syaratnya harus tahun, harus tahun tidak boleh putus-putus nggak ada syaratnya. Iya, karena ini kita niat puasa Daud, ya niat puasa Daud. Mau terputus baru dua, tiga bulan, dua bulan, sebulan terputus tidak ada masalah. Kita mulai lagi puasa Daud hari apa? Enggak apa-apa. Bukan harus syaratnya setahun, harus nggak putus-putus itu salah itu. Boleh jadi imannya di hari Senin putus. Ya Ya putus. Kita mulai lagi di hari Selasa puasa Daudnya mulai lagi. Nanti hari Rabu tidak puasa. Ya hari Kamis masuk pada puasa hari Kamis niatnya bareng saja karena sama-sama ya, sunat ya. oh putus boleh boleh nah. hmm. Hmm. Hadisnya sahih Nabi SAW bercerita tentang eh, Puasa yang apa paling baik Yaitu puasanya Dawud Salam Nabi menerangkan sehari berbuka sehari berpuasa dan ibadah sholat sunat yang paling baik adalah sholat sunatnya imam apa e, Nabi Daud yaitu puasa ya, sholat malam di sepertiga malam yang terakhir dan dia istirahat pada sepertiga malam terakhir sepertiga dari sepertiga malam yang terakhir paham maksudnya sepertiga malam terakhir dia ibadah dia menyisakan sepertiga dari sepertiga malam itu untuk istirahat menjelang waktu subuh طيب Barakallahu fikum. Ada yang mau? Silakan. Mas Iman. Salam. Mengkodok sunnah wajib untuk Ya, tidak perlu izin ya Masalah-masalah yang yang diizinkan itu adalah puasa yang berkaitan dengan hajat. Dan puasa sunat itu ada dalilnya karena di situ ada hajat keperluan suami terhadap istri. Kalau puasa kan waktunya panjang. Paham nggak? Orang puasa berapa hari mas? Eh, setengah hari. Dari apa? Waktu fajar sampai waktu apa? Maghrib. Waktunya panjang. Kalau ada hajat keperluan suaminya gimana? Mas tahan lama. Ya. kalau kalau hanya hanya sholat hanya sebentar, jadi tidak ada dalil yang menunjukkan demikian. Untuk untuk apa? Sholat ya. Untuk puasa memang hikmahnya itu. Kalau seorang suami punya hajat kepada istrinya, istrinya sedang berpuasa sunat, nggak dilayani misalnya, ya bisa nggak tahan, waktunya panjang. Adapun sholat sunat ya sebentar aja, tiga menit, empat menit, ya itu tidak ada. Jadi tidak dengan izin, tidak mengapa. Ya. Kalau puasa wajib tidak masalah, tidak ada. Hadisnya adalah fi maftar fi mafturidu alaih apa yang baca sekarang. Puasa puasa puasa yang sholat eh, puasa apa? Sunat. Kalau yang menjadi kebiasaan tidak mengapa pula. Seperti puasa Daud misalnya. Ya. Puasa sunat yang lain maka dilakukan ya kalau itu jatuhnya puasa Arafah di hari Sabtu ya puasa. Tidak masalah. Ya, tidak masalah. Baik. kita aja. Matahari hari terbit pagi. Ah. Ya, dia menunggu matahari sampai tinggi dulu setelah terbit karena larangan itu berlaku umum untuk tiga keadaan pada saat matahari terbit, pada matahari tinggi di waktu siang hari, matahari tegak di atas punggung bumi, dan ketika matahari itu sedang terbenam. Tiga, tiga waktu itu dilarang untuk kita melakukan apa? Ibadah, sholat kepada Allah. Maka tunggu sampai tinggi. Kalau maghrib tunggu sampai dia tenggelam selesai. Kalau pas matahari tegak itu sampai dia zawal, dia condong ke arah barat. Habis. Apalagi Mas, ada yang mau tanya? Gak ada? Kosong? Saya mau tanya saja, pengetahuan saja. Coba ngetes. Guru ngetes murid nggak apa-apa ya. Tapi kalau kamu imtihan ala nas yang nggak dikenal itu bitah. Ya. Mencoba-coba manusia ini apa pemahamannya, nah itu nggak boleh. Nah, itu aslinya nggak boleh, kecuali keperluan. Nah ini saya mau tanya murid-murid nggak apa-apa. Hauzan. Fauzan uh, ah, Bakar uh, Bakar Taib Bakar Ahlul kitab itu Siapa saja Yahudi dan Nasara Taib Asanta Orang-orang Kristen sekarang ini, orang-orang Nasrani saat ini, orang Yahudi saat ini. Apakah disebut Alkitab Kitab ya Ayub?